Adam alaihi salam abul bashar dan sampai pada kalimat fadallahuma bighurur dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah makna kalimat dallahuma dari kata dalwa yakni irsaluha fil bi'r seperti kalimat dalu yang maknanya menjulurkan sesuatu atau menjulurkan ember dengan talinya ke sumur itu juga dikatakan dalwa sebagaimana dalam kisah Yusuf alaihissalam Allah katakan fa'adla dalwa adla dalwa artinya menjulurkan embernya sehingga dallahuma artinya adalah khadalahuma wa khalahuma dibiarkan diacuhkan dalam keadaan dibiarkan dia tertipu dibiarkan dia salah paham dan seterusnya itu salah satu makna mana yang kedua dalla bermakna menunjukkan tetapi digurur menunjukkan sesuatu dengan tipu daya. Ala kulli hal, kita ringkas saja mana kalimat tersebut sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah wal maqsudu. Maka maksud dari pembahasan ayat ini adalah Dzakara kaid aduillahi wa makrihi bil abawain. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana tipu daya iblis terhadap bapak ibu manusia seluruhnya. Kata Mudarrif Ibn Abdullah Qala lahuma inni khalaqtu qablakuma. Kata Mutarif bahwa iblis dan lahuma bighurur menipunya dengan tipu daya atau menunjukkan dengan kedustaan menyatakan aku diciptakan khuliqtu qablakuma. Aku diciptakan sebelum kamu berdua, kata iblis. Wa ana a'lam minkuma. Dan aku lebih tahu dari kamu berdua. Kamu baru diciptakan kemarin, sedangkan aku sudah diciptakan sejak lama fattabi'ani ursidkuma maka ikutilah aku niscaya aku akan bimbing engkau berdua wa innama yukhda'ul mu'min billah kemudian iblis bersumpah dengan nama Allah dan kata Ibnu Qayyim seorang mukmin akan tertipu kalau ditipunya dengan nama Allah dan itu bukan kelemahan mereka tetapi kelebihan mereka Qala innama yukhda'ul mu'min billah bahwasanya seorang mukmin akan tertipu kalau disebut nama Allah oleh mereka. Kata Qatada wa kana ba'du ahli ilmi yaqul kata Qatada beberapa ulama sampai berkata, "Ma khada'na billahi khud'na." Sungguh kalau mereka menipu kami dengan nama Allah, kami akan tertipu. Kalau mereka menipu kami dengan nama Allah, kami akan tertipu. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama lebih mementingkan nama Allah Subhanahu wa taala. Biar diri dalam keadaan rugi, dalam keadaan dia tertipu dengan sesuatu keduniaan, tidak yang penting saya menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Kata ada ba'du ahli ilmi. Beberapa para ulama menyatakan man khada'ana billahi khudi'na kalau mereka menipu kami dengan nama Allah maka kami pun akan tertipu. Fal mu'min ghurrun karim. Karena seorang mukmin adalah seorang yang ghurrun kerimun, orang yang mudah percaya. Seorang mukmin adalah yang mudah percaya apalagi disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karim sangat dermawan sangat baik. Sebaliknya seorang fajir khabul sangat penuduh atau sangat buruk sangka dan lain tidak tahu terima kasih. Ini bedanya seorang mukmin dan seorang fajir. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang munafikin berduyun-duyun menyatakan wallahi inna buyutana aurah sungguh demi Allah rumah kami perlu dijaga yang lain lagi menyatakan demi Allah syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami tersibukkan dengan istri kami, anak-anak kami, mintakanlah ampun untuk kami. Datang lagi wallahi, datang lagi wallahi. Rasulullah SAW mempercayai semuanya. Rasulullah SAW mempercayai semuanya. Kenapa? Karena mereka semuanya menyatakan wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah. Apakah sifat Rasulullah SAW ini tercela atau terpuji? terus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mudah percaya ketika disebut nama Allah itu terpuji pun yang menganggap bahwa itu sifat tercela justru mereka para munafikin para munafikin mentertawakannya dan kemudian berkata satu sama lain saling berbisik inna bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW udun bahwa Nabi SAW Alaihi Wasallam eh, udunun udunun itu gampang percaya kalau mendengar sesuatu kan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ul udunu khairin lakum. Katakan pada mereka, udunu khairin lakum. Kepercayaan Rasulullah SAW pada kalian baik buat kalian. Tu'minu billah, percaya pada Allah Subhanahu wa taala, dan tu'minu bil mu'minin dan percaya pada orang-orang yang beriman. Maka ketika mereka mengatakan wallahi maka Rasulullah SAW percaya urusan mereka dusta itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah mereka mengambil nama-nama Allah sebagai junnah mereka mengambil sumpah-sumpahnya dengan nama Allah sebagai junnatan, sebagai tamengnya. Fasadu an sabilillah, akhirnya mereka menghalangi dari jalan Allah. Ini munafikin. Tetapi Allah SAW membiarkannya dan percaya. Ikhwan fiddin, a'azakumullah kaum muslimin sarmati. Maka dikatakan di sini dengan satu riwayat, wafil sahih dan dalam riwayat yang sahih Bagaimana tidak sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. an Isa ibn Maryam alaihi salam ra'a rajulan yasriq. Bahwa Isa bin Maryam melihat seseorang, melihat sendiri dengan mata kepalanya, mencuri. Faqal, maka berkata Isa, sarakta, engkau mencuri. Maka orang tadi menjawab, La wallahi alladhi la ilaha illahu. Tidak demi Allah yang tidak ilah kecuali dia. Aku tidak mencuri. Faqala al-Masih, maka berkata al-Masih Isa bin Maryam, "Amantu billah." Amantu billah wa kadzabtu basari. Aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan aku dustakan mataku. Bayangkan, sudah lihat sendiri dia mencuri. Ketika dikatakan engkau mencuri, tidak demi Allah, allazi la ilaha illahu. Ini sumpah yang sangat tinggi. Dengan nama Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Maka Al-Masih menyatakan, sungguh aku beriman pada Allah yang kau sebut dan aku dustakan mata. Disebutkan hadis ini dalam Sahih Bukhari dalam al Anbiya dan dalam Sahih Muslim dalam Kitab Al-Fadail dan juga dalam Kitab An-Nasai dan Ibn Majah dan juga Imam Ahmad rahimahullah dalam Muslim. Kalau Abdul Qayyim rahimahullah selanjutnya, waqad تأوله بعض بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ من ماله فظنه المسيح سرقة Sebagian orang menakwilkan, oh mungkin Orang tadi ketika bersumpah dengan nama Allah yang paling tinggi, bisa jadi dia itu mengambil uangnya sendiri. Tetapi dikira oleh Al-Masih bahwa itu adalah mencuri. Tetapi itu adalah Takwil yang dipaksakan kata Ibnu Qayyim. Hadza takallufun, memberat-beratkan, memaksa-maksakan. Wa inna kana Allah Subhanahu wa taala fi qalbil Masih alaihi salam ajal wa a'zam. Masalahnya kata Ibnu Qayyim adalah bahwa Allah Azza wa Jal di hati Al-Masih a'zam wa ajal. Allah di dalam hati Al-Masih alaihi salam lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung an yahlifa bihi ahadan kadhiba lebih mulia, lebih tinggi tidak mungkin seorang bersumpah dengan nama Allah yang maha tinggi kemudian berdusta Falamma halafa lahu sariq maka ketika si pencuri tadi bersumpah dengan nama Allah yang paling tinggi maka dia memiliki dua pilihan. Ima menuduh sumpahnya dia dengan nama Allah yang paling tinggi atau menuduh matanya. Ayuhuma a'zam, mana lebih besar? Kalau dia menyalahkan matanya, mata bisa salah, bisa lupa, bisa salah lihat, apalagi yang pakai kacamata. Adapun ketika menyalahkan nama Allah tadi, berarti dia menuduh atau menganggap ada seseorang yang menyebut nama Allah yang paling tinggi ternyata dusta. Ini besar, azim. Maka dia pilih untuk menyalahkan matanya. Kadzab basari. Aku percaya dengan apa yang kau katakan dengan nama Allah yang salah mata saya. Aku salahkan mata. Karena ini dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada kita kaum muslimin yang artinya sifat percaya pada orang yang membawa nama Allah itu adalah sesuatu yang baik. Qul udhunu khairin lakum. Itu adalah udhun yang baik buat kalian. Qala faradda ila basarihi. Maka Isa alaihi salam mengembalikan tuduhan tadi kepada matanya sendiri. Kenapa? Karena orang tadi qad ijtahada lahu fil yamin. Orang tadi telah bersumpah dengan bersungguh-sungguh sumpah yang paling tinggi dengan kalimat wallahi la ilaha illahu. Maka kembali sekarang kepada Adam alaihissalam. Ketika dallahuma bighurur disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis bersumpah. Wa qasamahuma Inni lakuma laminan nasihin Kata iblis Bersumpah dengan nama Allah Untuk keduanya Bahwa aku ini menasehati Minan nasihin Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati Maka Adam pun tertipu oleh iblis Tetapi sebagaimana kita katakan tadi Adam tidak tercelak Karena Adam menghormati nama Allah Yang disebutkan oleh iblis Kama dhanna Adam alaihi salam sidqa iblis. Maka Adam menduga kebenaran iblis ketika iblis bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal. Bahkan Adam lebih dimaklumi karena sungguh Adam tidak pernah tahu adanya orang yang berani atau adanya makhluk yang berani berdusta dengan nama Allah Subhanahu wa belum terjadi saat itu. Itu awal pertama Adam menghadapi makhluk yang bersumpah dengan nama Allah. Maka dia menduga tidak mungkin ada orang yang berani bersumpah dengan nama Allah padahal dusta. Iya kan? Karena belum pernah terjadi dan itu awal pertama dia hadapi. Wa qala ma dhanantu. Ini ucapan Adam alaihi salam kata Mutarrif Ibnu Abdullah. Ma dhanantu ahadan yahlif billahi ta'ala kadiban. Aku sungguh tidak menduga ada makhluk yang bersumpah dengan nama Allah padahal dusta. Aku sungguh tidak menyangka. Aku kira betul. Ini kesimpulan dari pembahasan yang kemarin dan sebagai pelengkap dari apa yang dibahas kemarin. Maka kita mulai sekarang pembahasan yang baru yaitu tipu daya syaitan yang berikutnya. Wa min kaidihi al-ajib dan di antara tipu daya syaitan yang sungguh sangat mengherankan. Anahu yushamun nafs. Bahwa iblis bisa mencium jiwa seseorang. Hatta ya'lama ayyal quwwataini taglib 'alaiha. Hingga iblis tahu mana kekuatan dari dua kekuatan yang ada pada jiwa tadi yang lebih kuat. قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة lihat gelagat-gelagatnya maknanya mencium melihat dari gelagat-gelagatnya sikap-sikapnya ucapan-ucapannya akan terlihat oleh iblis orang ini lebih kuat mana dorongan ihjam atau dorongan ekdam ihjam itu kemalasan tidak semangat Sedangkan ekdam semangat maju ingin mengerjakan. Mana yang lebih kuat? Maka dia melihat kekuatan mana dari kekuatan dari dua kekuatan yang ada pada sosok jiwa manusia mana yang lebih kuat fa in ra'al ghalib 'ala nafsi al mahana wal ihjam kalau ternyata dilihat orang ini lebih dominan, lebih kuat sisi kemalasannya. Mahana, pengennya santai, al-ihjam, mundur, tidak semangat untuk maju, tidak semangat untuk beramal saleh, nggak semangat untuk mengerjakan ibadah, maka iblis menggodanya akhadha fit tatbiqihi. Maka iblis menggodanya dari sisi menghalangi dia untuk mengerjakan. Lebih gampang wa idhafi himmatihi dan diajak untuk melemahkan semangatnya tambah lemah semangatnya wa iradatihi anil ma'muri bihi dan digoda oleh iblis untuk terhalang keinginan-keinginannya untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Ini dua-duanya salat ini. Yang ini dan yang ini. Yang ini salat, yang ini salat. Tapi yang pertama, kekuatan ehjamnya lebih besar. Jadi berangkatnya dalam keadaan malas, capek, dalam hatinya aduh. Eh, baru tadi salat kok sudah salat lagi. Tadi baru azan tuh kok sekarang sudah asal. Baru saya nempel bantal. Tiba-tiba sudah ada. Kelihatan oleh yang ini. Sedangkan yang ini semangat. Bangun sebelum azan, berangkat nunggu azan di sana, bahkan azan dia ditunggu. Dua-duanya salah. Tapi yang ini kelihatan semangat, yang ini kelihatan malas-malasan. Maka iblis menggoda dua manusia ini dengan godaan yang berbeda. Godaan pada orang pertama yang malas tadi akan dibisikkan. Coba lihat ayat ini. Coba lihat ayat itu. Bukankah Allah menyatakan salat itu pagi dan petang saja? pagi dan petang saja. Allah katakan pagi dan petang, ngapain sampai lima kali? Jangan-jangan para ulama salah. Iya ya, langsung nyambung. Kenapa? Karena memang malas aslinya. Aslinya kaslan. Langsung berpikir, iya ya. Mulai ya, dia cari-cari-cari, ketemu ucapan-ucapan Syiah Rafidhah. Cocok maka sesatlah lagi. Sedangkan yang ini digoreng dengan bentuk lain. Kal dikatakan wa inra al ghalib alaihi quwwatul iqdam. Kalau ternyata yang lebih menonjol pada orang ini kekuatan semangatnya untuk mengerjakan wa ulumil himmah tinggi semangatnya akhadha yuqallil indal ma'muri bihi maka digodalah iblis dengan sebaliknya digambarkan betapa sedikitnya perintah Allah ini, betapa entengnya, betapa ringannya syariat Islam. Kok segini? Kok cuma gini perintahnya? Kok kurang? Karena dia sudah semangat. Ya. Maka iblis menggodanya dengan sebaliknya. Bukan digoda dengan cara syiah, enggak. Tapi digoda dengan cara lain. Kok cuma lima ya? Kurang seperti ini. Ya. Sholat malam. Kok cuma sebelas? kurang oh sedikit sekali ka'annahum luha seperti yang mereka menganggap bahwa oh, itu sedikit maka mulai dia kerjakan sholat malam 100 rakaat karena semangatnya masih ditambah lagi dengan berbagai macam kebinaahan kebinaahan dikirnya disuruh 10 kali sekian kali dia kerjakan dengan 70 ribu kali dia kerjakan semuanya dengan berlebih Lihat syaitan dalam menggoda anak Adam melihat dua sisi. Dan selalu kalau kita lihat seluruh aliran sesat mesti imma ila tafriq wa imma ila tafrah. Kalau enggak berlebih-lebihan melampaui batas, bermalas-malasan, berkurang-kurangan. Ini keadaan manusia ketika dia adalah syaitan. Qala rahimahullah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka iblis yuqallil indal ma'mur. Kepada orang yang semangat ini iblis menggambarkan betapa sedikitnya perintah-perintah ini, kurang. <laughs> Wa yuhimu annahu la yakfi. Dan membayangkan pada dirinya bahwa ibadah tersebut nggak cukup. <laughs> Wa yahtaju ma'ahu ila mubalaghah. Bahwa ibadah ini perlu yang lebih, perlu yang lebih, perlu ziyadah, perlu tambahan akhirnya yuqassir bil awal wa yatajawaz bil akhirnya iblis menjadikan yang pertama tadi berkurang-kurangan menjadikan yang kedua berlebih-lebihan kama qala ba'd salaf sebagaimana dikatakan oleh sebagian para salafus saleh ma amara Allah taala bi amrin illa wal syaitani fihi nazghatan bahwasanya tidaklah Allah memerintahkan satu perintah kecuali syaitan memiliki dua tarikan memiliki dua cara menggoda imma ila tafriyud wa imma ila taqsir imma kepada tafrid berlebih-lebihan wa imma kepada taqsir berkurang-kurangan wa imma ila mujawazati wa ghulum atau bisa jadi dia diajak untuk berlebih-lebihan melampaui batas wala yubali ayyihima dhafar demikian kata ba'du salaf kata para ulama salaf sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini dalam kitab Iqasatul Lahafan bahwasanya setiap Allah perintahkan satu perintah mesti syaitan memiliki dua godaan atau dua cara untuk menggodanya. Ima kepada berkurang-kurangan agar tidak mengerjakan atau menguranginya, merubahnya, atau diajak untuk berlebih-lebihan melampaui batas. Dan iblis tidak peduli. biayi ayyihi ma Iblis nggak peduli mana yang berhasil. <laughs> Tidak peduli. Mau berlebih-lebihan, silahkan. Mau berkurang-kurang, nggak apa-apa. Yang penting sesat. Ya Dan ini adalah makar-makar syaitan dan juga anak buah syaitan dari orang-orang kafir. Anak buah syaitan dari orang-orang kafir. Musyrikin itu tadinya musuhnya Yahudi. Yahudi semasa belum datangnya Rasulullah SAW itu bermusuhan dengan musyrikin dan mereka mengibarkan bendera tauhid. Kalian musyrikin, kalian musyrikin, kami pengikut anbiya, kami alat tauhid. Tapi ketika datang Rasulullah SAW, mereka memiliki hasad dan dengki apa yang dilakukan oleh Yahud. Mengatakan kepada musyrikin, jangan ikuti dia. Agama kamu lebih bagus dari agama dia. Apa mananya Cuma lihat dalam sirah. Bahwa Yahud menyatakan kepada musyrikin bahwasanya apa yang kalian pegangi dari agama nenek moyang kalian lebih bagus daripada ajaran Rasulullah SAW. Mananya ucapan Yahudi ini sama dengan ucapan iblis. Pokoknya kamu jangan masuk Islam. Mau agama apa terserah. Walaupun nggak masuk Yahudi nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan masuk Islam. Dan itu makar Yahudi dari dulu sampai hari ini sehingga agak terlihat aneh. Mereka mengeluarkan dana sangat besar. Mengeluarkan berbagai macam juhud mereka, upaya mereka, usaha mereka dengan sangat besar. Tetapi kelihatannya tidak untuk mengajak ke ajaran Yahudi. Sampai dibeli semua mas-mas media oleh Yahudi dengan harga yang sangat mahal untuk memegang sebuah negara. Tetapi misinya bukan menjadikan mereka semua jadi Yahudi. Tidak. Yang penting jangan Islam. Yang penting jangan Islam. Mau jadi Nasrani silahkan, mau jadi musyrikin silahkan, mau jadi orang-orang yang ateis silahkan. Pokoknya jangan Islam. Karena ini adalah ajaran dari guru mereka, dedengkot mereka, yaitu iblis lanatullah Pokoknya yang penting dia tersesat apakah karena berlebih-lebihan ataupun karena berkurang-kurangan tidak peduli. Waqad iqtata'a aktsarun nas illa aqallal qalil fi hadanil wadiyain sungguh manusia telah menempuh salah satu dari dua lembah ini hampir seluruhnya illa aqallal qalil kecuali sedikit sekali yang selamat dari dua lembah ini lembah tafsir dan lembah ifrat lembah berkurang-kurangan atau lembah berlebih-lebihan lembah ifrat dan lembah Tafsir wadi taksir wa wadil mujawazah wa ta'addi lembah berkurang-kurangan atau lembah berlebih-lebihan melampaui batasnya wal qalil minhum jiddan sedikit sekali dari mereka sedikit sekali asabit ala sirat alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedikit sekali dari kalangan mereka yang sabat tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Sedikit sekali. Kebanyakan terjerumus ke dalam lembah ifrat, sebagian terjerumus dalam lembah tafri. Faqaumun qassara bihim 'anil ityani biwajibati tahara. Sebagian mereka sangat meremehkan, berkurang-kurangan dalam mendatangkan kewajiban tahara, Mengentengkan, menggampangkan satu satu kaum وقوم تجاوز bihim ila mujawazatil hadd bil waswas. Ternyata sebagian yang lain melampaui batas berlebih-lebihan dengan waswas. Balik lagi, wudhu lagi, balik lagi, wudhu lagi, balik lagi, wudhu lagi. Ngapain kamu? Ah, kayaknya ada yang keluar. Sepertinya saya batal. Sepertinya terus sampai udah rokaat terakhir dia masih ke belakang lagi, wudhu lagi. Eh, kamu buang angin? Enggak sih. Kamu batal enggak sih tapi saya ragu Siapa kira-kira yang menjadi penggoda seakan-akan mengajari dia seperti itu? Siapa? Iblis. Bahkan yang begini ini kebanyakan gak ngaji. Siapa yang ngajari? Gak tahu siapa berarti syaitan. Iya, setan yang goda. kalau Yang satu entengnya wudhu selesai. Ya. Tangan asal jadi, muka depannya saja ini nggak kena, ini nggak kena. Ya. Cuci kaki dari depan silakan prek prek prek selesai. Belakangnya masih kering. Padahal Nabi mengancamnya wailul lil aqabi minan nar. Celaka yang tumit-tumitnya tidak kena air dalam berwudu. Yang ini menggampang-gampangkan, yang ini berlebih-lebihan, melampaui batas sampai basah bajunya, basah jubahnya, basah semua. Kamu ini mandi apa wudhu? Allah, Sudah kita dapati kedua-duanya. Waka terjadi di alam nyata dengan mata kepala saya sendiri saya lihat yang model ini dan model itu padahal dia pondok dalam keadaan masih SMP masih kecil. Heran, kamu dari mana? Siapa yang ngajari? Enggak Ustaz, saya ini anu, ragu Ustaz. Ajaib. Maka saya ingatkan dengan tipu daya syaitan ini, hati-hati. Ada yang ditipunya untuk menggampang-gampangkan, mengenteng-entengkan. Ada yang ditipunya untuk berlebih-lebihan. Dua-duanya salah. Dan syaitan bisa melihat, ini ke arah mana cenderungnya. Kalau ke arah meremehkan, akan sih di sisi itu. Tapi kalau ke arah semangat digoda untuk berlebih-lebihan. Wa qaumun qasara bihim an ikhrajil wajib minal ma. Satu kaum sangat meremehkan berkurang-kurangan dalam masalah mengeluarkan yang wajib dari harta. Dan kewajiban zakatnya dengan berbagai macam cara untuk tidak keluar zakat. وقوم تجاوز بهم hatta akhraju jami' ma fi aydihim. Sebagian lagi melampaui batas sampai dia kemudian mengeluarkan seluruh hartanya. Dan kemudian dia berjalan ke sana kemari dengan meminta-minta pada manusia. Ini berlebihan. Dan menganggap bahwa semuanya adalah sedekah, kemudian dia sendiri mengembara katanya hidup dari tempat sampah, dari minta-minta pada orang. Mustasyrifina atau mustasrafina ila ma bi'aidihim. Dalam keadaan pengin dikasih, pengen dikasihani oleh orang lain. Wa qaumun qassara bihim an tanawuli ma yahtajun ilaihi min at-ta'ami wasyarabi wal libas hatta adarru bi abdanihim wa qulubihim. Contoh lain lagi satu kaum kata Ibnu Qayyim ada yang kosor meremehkan, mengecilkan, berkurang-kurangan dalam masalah kebutuhan makan, minum, pakaian. Hatta bi biabdanihim wa qulubihim hingga rusak hati mereka dan rusak badan mereka kurus kering sakit-sakitan. Kenapa? Makan sehari sekali saja. Kenapa? Katanya Abdurrahim Tohan, siapa yang makannya lebih dari satu kali sehari maka dia israf katanya. Ya. Israf itu berlebih-lebihan. Allah katakan kulu wasrobu walatusrifu maka saya tidak makan kecuali sehari sekali dan itu satu piring saja, kadang-kadang setengah. Dan itu kan mulia katanya. Padahal dikatakan kulu washrobu walatustrifu makanan dan minumnya jangan berlebihan. Tapi kalau berkurang-kurangan, boleh. Sampai kamu kurang gizi. Siapa yang ngajarkan? yang saya hormati. Kalau mereka terpaksa tidak punya fakir, berupaya-berupaya tidak mendapatkan apa yang dia upayakan dari rezeki yang halal, ganjal perutnya dengan batu seperti Rasulullah SAW. Ya. Itu kasus. Ya. Tetapi ini jadi mana haji? jadi ajaran dia saya tidak mau makan lebih dari setengah piring sehari. Itu namanya nyiksa diri. Ya. Pakaian nggak mau pakaian seperti kalian, pakaian yang paling murah yang dari suf. Ya. Dulu suf murah, sekarang suf yang, yang mahal malah. Ya. Dari pakaian uh, eh, wool itu yang dulu kasar sekali murah yang bagus-bagus tuh pakainya para ningrat pakaian-pakaian orang-orang yang kaya dia nggak mau walaupun dikasih jadi pakai seperti dia itu pakaian sombong katanya saya mau pakai ini saja sampai dikenal dengan kaum sufi jadi kata suf tadi pakaian tadi bahkan mencerca orang yang memakai pakaian di atasnya suf semuanya dicerca ahli dunia ahli dunia ahli dunia apalagi punya mobil Wah, dunia semua kalian. Eh, Dicerca oleh mereka, oleh kaum sufi. kaum muslimin yang Ini satu sisi. Makannya, minumnya, pakaiannya berkurang-kurangan, akhirnya rusak badannya, rusak pula hatinya. Wa qaumun tajawaza bihim. Ternyata satu kaum yang lain justru berlebih-lebihan dalam makannya, minumnya, pakaiannya akhadu fauqal hajah mengambil daripadanya lebih dari yang dibutuhkan lebih dari yang dibutuhkan apa akibatnya abarru biqulubihim wa abdanihim hingga merusak hati mereka dan merusak badan-badan mereka subhanallah ujungnya sama merusak badannya kurang makan rusak badannya berlebih-lebihan makan kurang juga rusak <laughs> Berlebihan juga rusak badannya. Subhanallah. Awarru biqulubihim wa abdanihim akan merusak badan-badan mereka dan merusak pula hati-hati mereka. Hati mereka rusak karena tentunya mereka menjauh dari ajaran sunnah akan rusak. kaum muslimin yang sangat mati. Perhatikan tipu daya syaitan pada dua kaum ini. Yang satu berlebih-lebihan, yang satu berkurang-kurangan. Apa yang Allah kasih dari rezeki, alhamdulillah pakai. Allah berikan pada kamu rezeki yang halal, gunakan untuk yang halal. <laughs> Pakai pakaian yang paling bagus. Allah katakan, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Pakailah pakaian bagus-bagus kalian untuk ke masjid. <laughs> Bagus secara syar'i. Sehingga justru kita mendapatkan pakaian yang bagus, putih, bersih, jernih, bahannya juga masya Allah nggak panas dipakai. Masya Allah pakai untuk ke masjid. Pakai untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Jangan berpikir seperti mereka yang sesat tadi. Oh enggak, itu bukan pakaian saya. Saya hanya mau pakai pakaian yang begini, yang begini, yang begini. Yang murah, kasar, yang gini-gini terus sholatnya. Ya, garuk-garuk terus. Lah sholatmu gak khusyuk. Gara-gara pakaianmu. Sholat gerak terus badannya. Ya. Kenapa gatel? Karena kasar pakaiannya. Dikasih oleh Allah yang baik. Kamu tolak. Akhirnya rusak sholatmu, rusak hatimu, rusak badanmu. Yang sebaliknya, <laughs> pakaian berlebih-lebihan. Buka lemari itu ada 300 lembar pakaian. Untuk apa? Kalau tas eh, jilbabnya kuning, pakai tasnya kuning, bajunya kuning, kerudungnya kuning. <laughs> Kalau ganti pakaian coklat, makanya coklat lagi nih, coklat lagi semuanya coklat, sepatunya juga coklat, sepatunya juga sekian banyak. Semuanya sekian banyak. Ngapain? Kamu tuh pakai jilbab supaya tidak terlihat cantik. Mas iya Ustaz. Iya, supaya tidak mencolok pandangan kaum laki-laki, supaya tidak mencolok, supaya tidak membuat fitnah. Ini orang pakai jilbab tambah cantik. Pakai jilbab tambah cantik. Kenapa? Karena jilbabnya jilbab femina. Jilbabnya yang dikatakan jilbab gaul. Mereka punya pakaian sekian banyaknya. Ini berlebihan. Juga makannya sekian banyaknya. Akhirnya masuk rumah sakit. Kolesterol tinggi. Ya muslim yang saya hormati. Ini juga abarru akan membuat mabarat pada badan mereka dan juga pada hati-hati mereka. Wa kadzalika qassara qaumun fi haqqil anbiya. Demikian pula satu kaum berkurang-kurangan dalam menghormati para nabi. Kurang meremehkan dalam mendudukkan para anbiya meremehkannya, mencercanya, atau menganggap kecil, menganggap rendah, sesat mereka. Tetapi ada yang sebaliknya. Tajawaza bi akharina hatta abaduhum. Yang sebaliknya justru meninggikan para nabi setinggi-tingginya sampai disembah sebagai Tuhan. Kilahuma Kedua-duanya sesat. Kedua-duanya menyimpang. Adapun golongan pertama yang meremehkan contohnya seperti para ingkar sunnah yang menyatakan bahwa nabi itu tidak lain kecuali tukang pos. Coba baca dalam tafsir, eh, baca dalam terjemah. Dia nggak bisa lihat tafsir, bisa lihat terjemah. Cuma lihat terjemah. Lu terjemahan Rasul tetap Rasul. Ayo kalau gitu buka kamus kamus Mahmud Yunus yang paling sederhana. Rasul maknanya utusan. Apa itu utusan? Tukang ngantarkan surat. Nabi itu tukang pos ngantarkan surat dari Allah kepada kita. Kalau sudah kita terima suratnya, ngapain urusan dengan tukang posnya? Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, ini karena sunnah. Mengatakan seperti itu. Jadi yang yahummuna, yang penting buat kita adalah suratnya, yaitu Al-Quran. Itu suratnya yang diantar oleh Nabi. Nabi cuma ngantarkan saja. Apa urusannya dengan dengan pengantar pos katanya? Hanya tukang pos. Ini wallahi wallahi wallahi meremeh-remehkan seorang rasul, maka mereka kafir sesat. <laughs> Menentang sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang memuliakan Rasulullah SAW. Sebaliknya, ada yang meninggikannya Sampai menyatakan Nabi itu yang begini, Nabi yang begitu. Kalau tidak ada Nabi, tidak akan kita selamat. Kalau tidak ada Nabi, kita akan sesat seluruhnya. Masih agak benar kan? Kalau nggak ada Nabi yang mengajarkan, kita sesat semuanya. Maka Nabi itu adalah penyelamat kita. Maka Nabi itu yang menjadikan kita bahagia. Nabi itu, Nabi itu, Nabi. Sampai seakan-akan Nabi lah Tuhan. Kebahagiaan, kesengsaraan, Nabi yang menentukan. Sampai kemudian mereka meratapnya kepada Nabi dengan bahasa-bahasa seperti meratap pada Tuhan. Seperti meratap pada Allah swt. Mereka panggil-panggil dalam doanya, "Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, Antas samad antal mu'tamad." Engkau tempat bersandarku ya Nabi Allah, engkau tempat bergantungku wahai Rasulullah. Astagfirullah, kemana surat Al-Ikhlas yang kalian hafal sejak kecil? Kemana ayat Allah swt. wa taala, "Qul ahad"? Allahu Samad, Allah As-Samad. Tetapi dalam ratapan mereka, dalam ucapan mereka ketika berdoa kepada Nabi, mereka katakan antas samad, antal mu'tamad. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, engkau tempat kami bergantung, engkau tempat kami meratap, engkau tempat kami meminta pertolongan. Astagfirullah. Sampai menyatakan ya Habib Allah, khud biyadi, ambillah tanganku, gapailah tanganku. Illam takut biati ya al qadami. Kalau engkau tidak menggapai tanganku, duhai celakanya aku, duhai tergelincirnya kakiku. Diucapkan kepada Nabi. Salah Ganti domirnya kepada Allah. Ganti kepada Allah Subhanahu wa taala mukhatabnya dan katakan ya Allah, kalau engkau tidak tolong aku, duhai celakanya aku. Mestinya begitu. Engkau ya Allah, Anta Samad, Antal Mu'tamad. Kami berhandar kepadamu, kami bergantung kepada kamu ya Allah. Itu cocok. Tapi diganti oleh mereka dengan Nabi Allah, Rasulullah. Kemudian masih ditambah lagi. Wa min ilmika ilmil ghaibi wal ilmil lawhi wal qalami. Dan termasuk ilmumu wahai Rasulullah. Termasuk ilmumu wahai Nabi Allah. Adalah ilmu lawhi wal qalam. Ilmu ghaib, ilmu lawhi wal qalam. Padahal ilmu lawhi wal qalam adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaib la yudhiruhu ala ghaibihi ahadan. Allah tidak memberikan ilmu ini pada siapapun kecuali Allah memberitahukan beberapa perkara gaib kepada Nabi SAW, maka dia tahu. Ya berarti Nabi tahu. Yang kalau diberitahu, saya juga tahu. Kamu juga tahu kalau diberitahu. Tahu nggak nanti akan muncul Dajjal? Tahu. Kan belum terjadi itu gaib. Kok tahu dari mana? Dikasih tahu sama Nabi. Nabi juga sama, dikasih tahu oleh Allah. Selesai. Tapi dikatakan alimul gaib tidak. Alimul gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Beberapa perkara-perkara yang akan terjadi diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Selebihnya beliau tidak tahu. Berarti mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi. Yang tadi meremehkan Rasulullah SAW dianggap tukang pos, yang ini berlebih-lebihan. Dilihat oleh iblis. Ini ke arah mana ini? Oh semangat cintanya pada Nabi bagus. Jogrokkan sekalian. Supaya berlebih-lebihan oleh iblis. Supaya berlebih-lebihan. Yang ini kelihatannya malas-malasan ini. Maka dibisikannya lain lagi. Makanya gak usah sunah-sunahan lah. Kenapa sih ngurusin sunnah? Itu kan cuma ngantarkan saja. Iya ya, kok tiba-tiba terbetik di benak saya? Bukan terbetik, dibisikkan oleh syaitan. Tiba-tiba terbetik di benak saya satu ide yang cemerlang. Sungguh seakan-akan saya dapat ilham katanya. Astagfirullah sombongnya bukan main. Sudah sesat sombong. Merasa dirinya mendapatkan sesuatu. Kalau mendengar azab Allah, kamu maka dikatakan bahwa iblis yusyamu mencium gelagat-gelagat manusia ini. Kira-kira ke arah mana kecenderungannya? Ke arah semangat atau ke arah malas? Kalau ke arah semangat akan digoda untuk berlebih-lebihan melampaui batas. Kalau kecenderungannya ke arah malas, maka digoda untuk berkurang-kurangan dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. قال وقصر بقوم في خطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعة والجهاد وتعلم العلم. sebagian manusia berkurang-kurang dalam masalah bergaul dengan manusia khilfat penas bercampur apa namanya sosial ya. berinteraksi dengan manusia sangat berkurang-kurang maunya menyendiri saja. Hatta tazaluhum hingga mereka uzlah meninggalkan masyarakat, meninggalkan manusia, meninggalkan kaum muslimin, menyendiri ima di rumahnya, di kamarnya atau di gua-gua atau di tempat-tempat tertentu. Meninggalkan salat Jumat, meninggalkan salat jamaah, meninggalkan jihad fisabilillah, meninggalkan majlis-majlis ilmu, nggak taklim, Wa oh, ta'allumul ilm meninggalkan ta'allumul ilm. Satu kaum merasa kalau saya bertemu dengan manusia mesti lidah saya ini tergelincir. Kalau sudah ketemu sama teman-teman tertawa-tawa, guyon, mesti isinya dusta, guyon, menjelekkan orang, ghibah, sukhriyah. Sudahlah, saya lebih baik di rumah menjaga lidah saya. Eh, Diam di rumah saja diajak ngomong diam nggak jawab kenapa keracunan keracunan buku yang bernama Ihya Ulumuddin ini pun sudah saya saksikan dan saya termasuk yang dipanggil oleh orang tuanya untuk nasihati anak itu ditanya tim nggak jawab kamu kenapa tim sampai susah saya berupaya ketika berhasil sudah mulai dia mau menjawab, oh ternyata ini Ulumuddin bukunya. Mana bukunya? Saya bantah. Dia mau ngomong nggak ngomong terserah. Yang penting dengar ucapan saya. Jadi saya ngomong terus dia diam. Nggak nanya, nggak komentar, nggak tahu dia nerima atau nggak nerima saya nggak nggak peduli. Pokoknya saya ngomong. Ternyata masuk rupanya. Tanya, jadi Ustaz, ah, ngomong sekarang. Alhamdulillah. Satu penyakit berhasil sembuh. Jadi Ustaz, itu salah. Salah. Mulai mau ngaji. Semangat. Berapi-api semangatnya. Sampai berlebihan lagi. Astagfirullah. Saya tidak nyangka kalau orang ini aslinya Masya Allah eh, aslinya betul-betul ahli kalam ngomong karena kemari kan dan begitulah syaitan eh, menggoda dari satu sisi ternyata gagal dari sisi lain dia goda Kala kata Ibnu Qayyim rahimahullah mereka berkurang-kurangan dalam masalah pergaulan sehingga menyendiri di rumahnya di kamarnya atau di guanya seperti kaum kaum sufi kemudian meninggalkan salat jamaah meninggalkan salat Jumat, meninggalkan jihad, meninggalkan ta'allumul ilm, meninggalkan majelis-majelis ilmu. Wa qaumun, sedangkan kaum yang lain ada yang berlebih-lebihan. Hatta qalatuhum fi dhulmi wal ma'asi wal azam yang satu lain lagi sebaliknya digoda oleh syaitan untuk pandai bergaul dalam Maksudnya pergaulan bebas. Gaul sama semua jenis manusia. Ahli sunnah dia bergaul, ahli bid'ah juga dia bergaul. Orang yang baik dia bergaul, orang yang jelek juga dia bergaul. Dia ikut bersama dalam sholat Jumat bersama kaum muslimin, dia ikut juga duduk-duduk bersama orang-orang yang main gaplek, main domino. Dia bersama-sama juga dengan mereka-mereka yang sedang gitar-gitaran. Kenapa? saya kan bukan sufi yang didimwa saja. Nah, saya itu pandai bergaul. Kita kan seorang Islam harus pandai bergaul. Oh, kamu kepandaian. Eh, berlebihan. Eh, Kata para ulama, hendaklah engkau jangan bergaul illa man Jangan bergaul kecuali dengan mantarif. siapa yang engkau kenal. Mantarif ada dua maknanya. Maknanya yang kau kenal atau maknanya orang-orang yang ma'ruf. Ma'ruf itu baik. Ini ahli sunnah. Orang-orang yang baik. Adapun orang-orang selain mereka adalah ma'arif. Kenalan, bukan teman. Tetapi teman hanya fulan wa fulan wa fulan. Bisa dihitung dengan jari. Adapun selebihnya kenal. Kamu kenal Ya. Si Fulan, oh tokoh partai itu kenal saya. Ya. Oh si Anu, oh yang ditangkap kemarin tahu saya. Ya. Kenal, banyak kenalan. Kebanyakan manusia ma'arif. Ada pun yang namanya sahib, yang kita bergaul dengannya, maka orang-orang yang kamu kenal bahwa dia orang baik. Baik akidahnya, baik manhajnya, baik prinsipnya, ini ahlu sunnah, salafi, maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam masalah bergaul pun ada dua jenis. Ada jenis yang masya Allah tidak mau bergaul dengan manusia, merasa kalau bergaul saya nggak bisa menjaga lisan, maka saya di rumah terus. Akibatnya meninggalkan perintah-perintah Allah seperti untuk bersama-sama salat Jumat, bersama-sama salat jamaah, bersama-sama jihad fisabilillah, bersama-sama berupaya untuk bersungguh-sungguh berjuang menegakkan sunnah, wata'allumul ilm, mempelajari ilmu, semuanya ditinggal. Dengan alasan katanya tidak mau bergaul dengan manusia. Sedangkan sebaliknya tajawaza bi qaumin hatta khanatuhum fi dhulmi. Yang sebaliknya satu kaum yang bergaul dengan semua jenis manusia sampai-sampai dalam masalah kedoliman juga ikut bersama-sama. Kita kan harus memiliki jiwa sosial, kita harus pandai bergaul dengan mereka, ahli maksiat, ahli zulmi, wal asam dan dosa-dosa. Wa qassara biqaumin hatam imtana'u min dhabhi 'usfurin aw shatin satu kaum lagi berkurang-kurangan dalam masalah mendolimi binatang mendolimi makhluk <laughs> bahkan hatam tana'u min dhabhi usfur sampai dia nggak berani menyembelih burung kecil sekalipun ushur itu burung kecil awsyatin liakulah, apalagi menyembelih kambing untuk dimakan waduh nggak tega saya <laughs> Gak sampai hati. Kasihan dia kan makhluk juga. Makhluk hidup juga. Dia kan mungkin punya anak. Mungkin punya istri. Kalau dia sembelih, gimana anaknya? Nangis terus dia kehilangan ibunya. Kalau ibu, anak yang sembelih, kasihan ibunya kehilangan anaknya. Bagaimana kamu kalau kehilangan anakmu? Eh, disembelih dengan sayatan pisau di lehernya, tertumpah darahnya memancar. Apakah bukan kedoliman? kamu ini bukan orang baik. Sesat. Loh, kok sesat? Iya. Kamu anggap Nabi itu kejam. Setiap masalah-masalah yang digembirakan disuruh menyembelih kambing oleh Nabi. Berarti Nabi mengajarkan kekejaman. Hati-hati, jangan dianggap remeh orang seperti ini. Ketika dia merasa ah itu suatu kekejaman, suatu yang tidak berkepri kebinatangan. Hati-hati, ini maknanya berarti Nabi mengajarkan kedoliman, kan begitu. Nabi menyatakan ketika orang yang memiliki anak laki-laki suruh menyembelih dua kambing. Kalau anaknya satu, sembelih satu kambing. Orang yang mau adakan walima menikahkan anaknya, apa kata Nabi? Aulim walau bisa Walimahlah, walaupun dengan menyembelih satu ekor kambing. Kambing lagi. itulah Adha. ini akranain, kata Nabi. Masya Allah. Ini semua kambing. Menyembelih sapi, menyembelih unta, menyembelih. Kamu anggap kejam yang seperti ini? Ini satu kaum, sesat dari sisi itu. Kenapa syaitan melihat ini orang nggak tegaan. Nah, dilihat dari awalnya, ini orang nggak tegaan. Digoda dari arah sini. Dibisikkan. Apa itu nggak kejam? Iya ya, kejam. Jangankan hukum rajam. Masalah menyembelih kambing saja dia katakan bahwa oh, itu kedoliman, kekejaman dan seterusnya. Bayangkan kalau dia membaca hukum rajam, wah ini nggak mungkin. Saya rasa ini begini karena terlalu altifiah, terlalu berperasaan berlebihan. Digoda ke arah situ. Tetapi sebaliknya watajawaza bi akharin hatta jarra'ahum 'ala dima' al-ma'sumah. Sebaliknya satu kaum menggampang-gampangkan dalam masalah itu dalam menumpahkan darah dan ketoliman sampai menumpahkan darah manusia enteng bagi dia ya itu kan paling cuma berapa orang saja Hah? cuma berapa orang kamu kira satu orang kamu bunuh itu azim kalau dia muslim azim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalaupun dia kafir tapi kafirnya kafir yang dilindungi kafir zimmi maka juga azim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar sampai Nabi menyatakan man qatala Demian siapa yang menuh Demian lam yarih hatal jannah, dia nggak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh seorang kafir Demi Bayangkan. Tetapi ada satu kaum yang na'udzubillah. Sebagaimana yang terjadi di Arab Main bunuh, main bunuh, main bunuh. Pemberontakan, pemberontakan. Sikat, bantai, bunuh. Sikat, bantai, bunuh. Sampai cucu Rasulullah SAW Alaihi husain Mereka bantai pula. Radiyallahu ta'ala anhu dibantai dengan pengikutnya semuanya sembelih kepalanya dilepaskan kepalanya dibawa keliling-keliling ditunjukkan kepada yang nyuruhnya katanya maka yang nyuruhnya pun kaget demi Allah aku tidak menyuruh sampai seperti ini aku tidak menyuruh sampai seperti itu aku hanya menyatakan cegahlah pemberontakan Al Husain karena dia menganggap itu pemberontakan. Cegahlah. Ternyata akibatnya sampai seperti itu dan ke bawah kepalanya. <laughs> Kok entengnya membunuh manusia. <laughs> Dalam keadaan tangan berlumuran darah. <laughs> Baru membunuh sekian orang di Irak. Datang ke Mekah. Umroh ketemu dengan imam. Ibn Abi Kemudian tanya, apa hukumnya membunuh nyamuk? Apa hukumnya membunuh nyamuk? Minainan. Dari mana kamu? Saya dari Irak. ha Dari Irak, kata dia. Kalian sudah membantai sekian banyak manusia dan membantai cucu Rasulullah. Kemudian kalian bertanya tentang masalah hukum nyamuk, membunuh nyamuk. Apakah kalian tidak tanya bagaimana hukumnya membunuh seseorang muslim? Lihat, bertolak belakang dengan yang ini tadi. Kenapa? Karena memang syaitan tahu asal muasalnya mereka memang preman. Eh, preman taubat. Jadi seorang muslim, tukang bunuh tadinya memang tukang jagal. Ya, itu sikap saja, ini sikap saja. Gampang. Dengan alasan sepele bunuh, alasan sepele bunuh. Eh. Maka ingat-ingat masalah ini. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ini. Jangan sampai terjadi di tengah-tengah ahli sunnah salafiyin orang-orang yang masih membawa atifiahnya masa lalu atau membawa sejarah premanismenya masa lalu kemudian jadi salafi preman sama salafi atifi tidak ada yang namanya salafi satu yaitu salafi yang mengikuti kitab sunnah mengikut pada salafus salih. tidak mengikuti atifiahnya tidak mengikuti hawa nafsunya tidak mengikuti premanismenya sehingga walaupun dia terlahir dari orang-orang yang memang kerjanya perang bunuh, perang bunuh, perang bunuh, tapi ketika masuk Islam berpegang dengan kitab sunnah menjadi seorang sunni salafi, maka dia tidak gampang-gampang membunuh kalau ternyata itu haram. Tidak halal darahnya, tahan. Walaupun jengkel ini kalau saya masa lalu saya bunuh dia. Tapi sekarang sudah lain, harus ditahan. Demikian pula sebaliknya. Atifi tadi, lelembut tadi. Eh, Atifi itu artinya sangat lembut, membunuh burung aja nggak tega. Ketika kita katakan ini jihad bisa bilillah. Jangan kemudian tapi kan mereka juga masih sholat, tapi kan mereka juga masih ini Kalau sudah kafir murtad keluar dari Islam, udah nggak dibahas tentang masalah yang lalu. Perasaannya kamu Jangankan masalah bunuh. <laughs> Ini karena atifinya, karena lelembutnya tadi ini. Kita baru bicara tahzir. Fulan mubtadi' ahli bidah. Jauhilah dia. Astagfirullah. Lo kenapa kamu? Astagfirullah, saya nggak tega. Kasihan. Bayangkan kalau kamu dijauhin, diboykot begitu. Astagfirullah, saya nggak, hati saya nggak terima. Eh, yang jadi ukuran bukan hatimu terima atau tidak terima, benar atau salah, hak apa batil, sunnah atau bid'ah itu saja. Kalau ternyata itu sunnah, harus terima hatimu. Harus terima. Kalahkan lembutmu tadi itu. lembut itu syaitan. Bisikan tadi itu dari syaitan untuk menentang sunnah. Pada Rasulullah SAW mengajarkan tahdir. Mengajarkan tahdir. Rasulullah SAW menyatakan pada Aisyah, "Idza ra'aitumuhu fahdharu." Kalau engkau melihat yang seperti ini kata Nabi, "Fahdharuhu." Jauhilah dia. Hati-hatilah dari dia. Hadis sahih riwayat Bukhari. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada kita. Qala wa qaffara. Demikian pula قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم كذلك demikian juga sebagian kaum qassara berkurang-kurangan meremehkan hingga mereka tidak mau tersibukkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat buat mereka. Satu kaum. وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به Sebagian yang lain justru berlebih-lebihan menyatakan ilmu, ilmu, ilmu dan dia tidak pernah beramal. Lihat Yang satu beramal, beramal, beramal tapi tidak memakai ilmu, tidak mempelajari ilmu. Yang satu belajar, belajar, berilmu, berilmu katanya, ternyata nggak pernah mengamalkan ilmunya. Ini efrat ini tafrid. Kedua-duanya sesat. Walaupun kedua-duanya kelihatannya sering berantem, tapi sama sesungguhnya. Sama, dua-duanya menyimpang. Yang ini berlebih-lebihan dari satu sisi, yang ini berlebihan dari sisi lain. Ikhwani fiddina azakumullah Sebagaimana mereka-mereka kaum Yahudi Yang katanya memiliki ilmu tapi tidak beramal Allah katakan maghdubi alaihim Mereka dimurkai Sebaliknya Nasrani beramal, beramal, beramal Tetapi mereka tidak berilmu sehingga salah amalan mereka, sesat amalan mereka. Amalannya menjadi amilatun nasibah. Amalannya menjadi seorang yang beramal tetapi nasibah, sia-sia. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuka Romawi atau negeri Romawi dan melihat di sana seorang pendeta dan termasuk dalam jihad atau aturan jihad tidak boleh membunuh pendeta di gerejanya dibiarkan dilihat dalam keadaan berzikir dengan tasbih besar. Kalian lihat orang itu. Kaum muslimin menjawab, "Na'am, kami lihat wahai Amirul Mukminin." Orang ini yang dikatakan sejenis inilah yang dikatakan oleh Allah, "Amilatun nasibah." Amilatun nasibah. Beramal tapi sia-sia. Beramal tapi tidak ada nilainya. Beribadah, beribadah, beribadah, tapi nggak bernilai. Kalau bin Azam, Allah kaum muslim yang saya hormati. Berarti di sini ada ifrat, ada tafrit dalam masalah ini. Wa qassara biqaumin hatta at'amahum min al-'ushbi wan nabat al-bariyah duna ghidha'i bani Adam. Sebagian kaum lagi ini contoh berikutnya qassaru berkurang-kurangan dalam masalah makan untuk dirinya sendiri. Dia lebih memilih untuk makan rerumputan kayak kambing wanabatil nabatil dan pohon-pohon liar yang dia makan. Duna ibani Adam, bukan makanannya anak Adam, bukan makannya manusia, yang dimakan makanannya binatang, perumputan dan sebagainya. Ini ada aliran seperti ini. Dan termasuk aliran Nasrani yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim Rahabaniyatan ibtada'uha. Rahabaniyah yang mereka ada-adakan secara bid'ah. Apa rahabaniyah? Kependetaan. Biarawan-biarawati. Yang tidak mau mengurusi dunia. Katanya. Taib, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada tiga golongan dari mereka. Ada tiga golongan dari mereka. Dari Nasrani ketika dikalahkan oleh Yahudi sebagian lain istiqamah di atas agamanya dan mereka dibunuh dibantai sebagian kedua mereka minta saya nggak akan berbicara tentang kalian, nggak akan menentang kalian, nggak akan, nggak akan, nggak akan. Saya hanya akan beribadah saja. Berikan kami tempat, kami akan beribadah sampai mati. Maka dibikin menara-menara yang tinggi. Ya. Kemudian mereka taruh di atas di menara tersebut dikir ibadah dikir ibadah dikir ibadah sampai mati ya. pilihan mereka sendiri yang ketiga meminta untuk dibebaskan untuk mengembara makan dari rumputan pohon-pohon liar dan ujung-ujung pohon mereka makan sampai mati eh, dengan ibadah mereka mengembara. Ini tiga jenis atau dua jenis yang kedua ini dan yang ketiga adalah rohbaniyah. Itu yang dikatakan dengan mati. Kata Nuhaim wa kaumun qassaru satu kaum mereka meremehkan urusan perutnya sendiri sehingga mereka tidak mau makan kecuali rumput-rumputan pohon-pohon liar bukan makanan Bani Adam. Wa tajawaza bi akharin hatta ta'amahumul haram al khalis. Sedangkan yang lain, kaum yang lain makan makanan manusia dan sampai makan pula makanan-makanan yang tidak boleh dimakan. Yang haram, yang murni haramnya. Rumputan itu masih boleh dimakan silahkan. Ya. Tapi ngapain makan rumput kalau kamu bisa makan nasi? Kalau kamu sanggup beli beras, ya kenapa? Harus makan rumput. Ya. Tapi sapi gemuk-gemuk makan rumput. Ya, ya kamu. Ya. Kayak sapi makan sapi, makan rumput. Ya. Dikatakan yang satu tidak mau makanan-makanan manusia sampai makan-makan rumput. Yang lain sampai makan apapun dimakan. Yang haram yang dilarang, yang bertaring, babi, darah, bangkai mereka makan semua. Astagfirullah. Dijual di pasar-pasar daging babi, dijual di pasar-pasar uh, darah yang dibekukan, dijual di warung-warung, astagfirullah, warung-warung muslimi. Mana yang lebih mending? Mendingan makan rumput daripada makan darah kering tadi. Iya. Dua-duanya jelek. Dua-duanya jelek. Ahlahu mur kata para ulama. Yang paling manisnya dari keduanya pahit. Yang paling manis dari keduanya pahit. Itu pepatah mereka. Ahlahuma mamurun. Yang paling manis dari keduanya pahit. Artinya yang paling mendingnya jelek. Apalagi yang lebih jelek. Qala rahimahullah wa qassara biqaumin hatta zayyana lahum tarkas sunnah. سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية satu kaum lagi qassaru berkurang-kurangan hingga mereka menganggap baik menganggap indah kalau meninggalkan sunnah Nabi itu bagus maksudnya sunnah yang mana sunnah nikah misalnya mereka anggap baik saya lebih mementingkan masalah ibadah. Saya nggak mau nikah. Saya nggak mau tersibukkan dengan istri, dengan anak, dengan turunan. Enggak. Saya hanya mau beribadah, beribadah, beribadah sampai saya mati. Nggak mau menikah. Nikah itu menyibukkan. Masalah majbanatun. Membuat orang jadi bakhil, membuat orang jadi pemalas, eh, membuat orang menjadi penakut. Jadi orang jadi sibuk. Saya mau bilang ibadah ke terus. Ini kasfaru. Kasfaru sampai meninggalkan sunnah. Padahal walaupun digambarkan dalam satu riwayat memang yang namanya anak akibat pernikahan itu adalah kadang membuat kita jadi bakhil. Yang dulunya sebelum punya istri punya anak tangannya royal. Sodakoh, sodakoh, sodakoh, beri sana, beri sini, pokoro, masakin, pondok pesantren, masjid terus. Begitu sudah nikah, kita punya anak mau mengeluarkan mikir tapi nanti barangkali istri saya butuh anu barangkali anak saya nanti anu sekolah ah, masuk lagi kantongnya nggak jadi diberikan berarti memang mabukhalatun membuat jadi bakhil majbanatun membuat jadi penakut yang tadinya dia jihad bisa dengan berani setelah menikah ayo jihad bisa bilillah nengok ke belakang, lihat istrinya, lihat anaknya, nggak tega. Udahlah saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Takut. Anu, nanti kalau saya mati gimana istri saya, gimana anak saya? Lihat, memang digambarkan seperti itu. Tetapi apakah maknanya kalian jangan menikah? Tidak demikian. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan nikah sunnati. Faman an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golongan. Padahal kalimat bukan golonganku kata para ulama termasuk ancaman. Ancaman yang seperti ini adalah <laughs> ancaman yang menunjukkan dosanya dosa besar, bukan remeh. Nah, ini meyakinkan namanya tulisan didukung dengan suara Baik barakallahu fikum. Masalah taufiq wal afiyah. <clears throat> Yang sebaliknya tajawaza bi akharin hatta takabu ma wasalu ilaihi al haram. Yang ini enggak mau nikah, kaum yang lain justru menikah, menikah, menikah, menikah sampai lebih dari empat. Yang si Fulan anak istrinya sembilan, yang di sana istrinya tiga belas. Yang di sana lagi, yang di luar negeri sana beritanya mengerikan sekali. Berapa puluh istrinya? Sebagian lain berlebih-lebihan dari sisi lain, yaitu menikah dengan nikah mut'ah. Itu berlebih-lebihan lagi yang ini menggampangkan nikah, nikah, nikah, nikah, satu jam, nikah dua jam, nikah seminggu, nikah sehari, masya Allah, tiap hari nikah, masya Allah. Ya. Kenapa demikian? Saya tahu. Yang ini memang agak kurang sehat masalah itu ya. sehingga digoda udah kamu gak usah nikah iya emang dari dulu saya nggak semangat nikah ah, cocok ya. pun melihat ini gejalanya ada kelainan ini orang apa kelainannya kelainannya gak ada robah pada perempuan digoda dari sisi itu kuda rohbania saja kamu pegang.